Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang mana kita masih berada pada pembahasan mengenai al-mujmal wal mubayyan. Mujmal itu global, mubayyan itu terperinci. Nah, sesuatu yang dirinci karena Terkadang yang namanya lafaz global butuh rincian. Nah, namun kalau kalimat yang sudah dirinci nggak perlu lagi rincian. Tapi kalau global butuh rincian. Mafhum? Naam. Kita lihat yaitu pantun yang nomor 100 itu bawah itu qala rahimahullah berkata rahimahullah al-Imam al-Amriti rahimahullah kal asadi ismun wahidis sibai wa qad yura lirrajuli syuja'i artinya seperti singa sebuah nama untuk salah satu daripada binatang buas, benar enggak? Naam. Waqad yura lirrajuli syuja'i, terkadang digunakan untuk apa? lelaki pemberani. Paham ya? Zaidun kal asabi, Zaid seperti singa. Apanya maksudnya? Apanya maksudnya? Sifat eh, pemberani. Bukan sifatnya ya. Ya, maksudnya di keberaniannya kita gitu aja ya, bukan sifat singanya bukan ya, tapi keberaniannya. Dipermisalkan seperti singa keberaniannya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Bukan zat itu singa itu enggak, wajahnya seperti singa itu enggak. Paham ya? Ini namanya apa namanya berarti? Namanya lafat yang dia itu Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Nam ada lafat yang membawa dua makna di dalamnya, ihtimal maksudnya. Ada lafat yang dia cuman ihtimalnya satu makna saja. Misalkan asadun fil ghabah, al asadu fil ghabah. Singa itu di hutan. Ini enggak ada makna lain kecuali singa beneran. Berarti kan satu lafaz. Tapi kalau na barakallahu fikum hafizakumullah, terkadang ada lafaz yang memiliki makna-makna yang lain. Itu maksudnya apa? Zaid seperti singa itu maksudnya. Apakah memang badannya seperti singa atau perilakunya atau keberaniannya? Nah, itu di sini. Nah, kita lihat qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-asadu labdun dhahirun fi wahidis sibar, yakni huwal arjah. Ini yang rajah yang kuat. Asad singa itu adalah sebuah lafaz yang dohirnya adalah menunjukkan apa? Salah satu binatang buas. Nah, yaitu yang paling kuat itu arjah, yang paling arjah, yang paling dohirnya memang itu yang kuat. Paham belum ini? Nah, faidah idza qala ilon apabila ada orang berkata adbalal asadu. Nah, telah datang singa. Yang antum pahami apa kira-kira? Singa beneran atau orang lain? Singa beneran, yang dohir seperti itu. Karena Enggak mungkin kalau kita tiba-tiba ngomong akbarul asadu telah datang singa. Itu langsung yang diinginkan orang tertentu. Biasanya kalau yang diinginkan orangnya, keberaniannya ada namanya dulu. Paham ya? Akbarul asadu telah datang singa. Paham ya? Berarti singa beneran gitu loh. Famada yatarajjah indal indas sami'? Nah, apa yang sekarang yang menurut pendengar itu apa yang kuat yang dia pahami ketika anak ngomong telah datang singa. Singa apa yang datang? Singa beneran. Itu yang yang roja yang kuat di dalam benak kita itu annahul hayawan al-muftaris al-ma'ruf. Bahwasanya itu adalah hewan yang buas yang sudah ma'ruf. Lakin akan tetapi yahtamilu annahu arada ar-rajul syuja'. Tapi masih masih membawa makna yang lain. Karena siang hari atau pagi hari tiba-tiba datang singa. Itu orang berpikir apa singa beneran. Cuman hukum globalnya aslinya singa beneran kalau digunakan untuk asad. Tapi ternyata membawa makna yang lain yaitu apa? Bisa jadi yang diinginkan adalah lelaki pemberani. Paham ya? Itu bisa jadi kemungkinan aja ya. Fahamluhu ala annahul hayawan ma'ruf. Maka yang seperti ini keadaannya, kita ambil dohirnya. Dohirnya adalah itu hewan yang ma'ruf yang berbahaya yang binatang buas tadi. Tadi, paham ya? Tidak kebawa makna yang lainnya. Walaupun terkadang mengandung makna yang lain. Yusama akhdan bidzahir. Ini berarti apa? Kita mengambil apa? Dohirnya. Akbalan asadu telah datang singa, mana, mana, mana, nyari misalkan. Itu secara tidak langsung terpetik ya kita hukum dohirnya singa beneran. Ternyata setelah kita datang, oh ternyata Muhammad. Karena dia pemberani digelari singa. Paham ya? Berarti kita nggak salah karena kita hukum dohirnya apa? Dohirnya singa beneran. Paham ya? Seperti itu. enam wahamluhu ala annahu rajul suda' sama ta'wilan ya kan? Dan membawa makna singa itu untuk lelaki pemberani dinamakan takwil. Paham ya? Dinamakan takwil atau tafsir istilahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Meminjam apa? Meminjam kata. Meminjam kata. Kalau disebutkan di dalam pembahasan yang lain namanya majas, seakan-akan majas, meminjam kata gitu loh. Meminjam kata untuk makna yang lain gitu loh. Seakan-akan gitu kan? Zaidun asadun. Z adalah singa. Nah, padahal bukan singa beneran. Meminjam kata singa itu untuk pemberani gitu loh. Mahfum? Naam seperti itu barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita ambil satu lagi ya. Qala al-mu'allif rahimahullah Al-Imam Al-Amriti rahimahullah wa dhahirul madhkuru haitsu ashkala mafhumuhu fa bid dalili uwila. Zahir yang disebutkan enam ketika ada iskal maka yang dipahami itulah enam yang dengan dalil nanti akan diubah. Maksudnya bagaimana? Sekarang antum mesti akan menjumpai kalimat-kalimat yang dohirnya itu maknanya seperti itu tapi enggak seperti itu. Menjumpai kalimat-kalimat yang dohirnya maknanya seperti itu tapi tidak seperti itu. Paham maksudnya? Yang dohirnya maknanya seperti yang di kalimat itu, tapi ternyata yang diinginkan kan maknanya lain. Paham yang anda maksudkan? Terkadang antum jumpai sebuah kalimat seakan-akan dohirnya maknanya sesuai dengan kalimat itu, tapi ternyata maknanya lain. Paham? Paham ya? Nah, seperti dalam hadis idza dakhala ahadukumul khala falyakul Allahumma inni A'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Idza dakhala ahadukum. Yang antum dohirnya apa yang nampak? Apabila telah masuk, telah masuk ya. Telah masuk fi'il madhi. Apabila telah masuk salah seorang di antara kalian ke kamar mandi, maka ucapkanlah Allahumma inni bika minal khubuthi wal khaba'is. Berarti masuk baru baca. Dohirnya gitu. Tapi padahal yang dipahami apa? Bukan itu. Yang dipahami lain. Maksudnya adalah idza aratta an tadkhul itu yang dipahami. Apabila engkau ingin masuk, jadi bacanya di luar gitu loh. Tapi kalau dohir lafadznya kan kalau antum pelajari dalam ilmu nahwu kan ini kan fi'il madhi Ustaz, berarti masuk dulu baru baca. Keliru enggak? Keliru. Dalam Al-Qur'an itu juga ada yang mirip seperti itu. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila engkau telah baca Al-Qur'an, telah baca Al-Qur'an, selesai berarti kan? Maka ta'awudlah. Jadi antum baca selesai baru a'udzubillahi rajim. Keliru enggak? Keliru yang diinginkan adalah sebelumnya. Padahal fi'ilnya madhi. Terkadang seperti itu kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Adz-dzahir alladhi al ma'na rajih dzahir yang dikenal dengan makna yang kuat, idza uwila bid-dalil, jika diubah dengan dalil, fa innahu yusamma muawwalan." Naam, maka itu dinamakan dengan apa? Muawwilan. Muawwil maksudnya e, mufassiran. Paham ya maksudnya mufassir maksudnya ini ya. Jadi kalau mengubah dengan dalil namanya mufassir. Eh mufassaran afan, mufassaran yang sesuatu yang ditafsirkan. Tapi kalau nah mengubah tanpa dalil apa namanya? muharrafan, tahrif namanya. Paham ya? Sebagaimana sudah kita lewati kan? Benar-benar tangan kok dibilang apa? nikmat. Berarti apa? Nah muharraf dari tahrif. Benar-benar Allah Taala yang turun kok katanya yang turun malaikatnya. Berarti apa? tahrif. Paham ya? Nah, paham belum ini? Karena tanpa dalil. Kalau dengan dalil namanya apa? Taf tafsir. Paham belum? Nah, kita lihat. Wa misalu qaulu ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dohirnya perhatikan baik-baik. Apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah taala dari godaan setan yang terkutuk. Berarti lafaznya setelah baca Al-Qur'an. Dohirnya gitu kan? Padahal maknanya apa? Sebelum atau setelahnya bacanya? Sebelumnya kita lihat. Az-zahir fi, di dalamnya, anil ista'adzah takunu ba'dal qira'ah. Isti'adzahnya itu Minta perlindungannya terjadi setelah bacaan. Wahana khairu murad, tapi ini bukan yang diinginkan. Innamal muradu hanya saja yang diinginkan adalah idza aratta an taqra'a. Jika atau apabila engkau ingin membaca, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Wahana khilafud dhahir. Yang seperti ini adalah menyelisih zahir lafadznya wa yusama ta'wilan. Dinamakan dengan ta'wil, tapi apa istilahnya? Taf tafsiran. Karena takwil memiliki makna-makna yang banyak. Takwil yang maknanya madmum tertela adalah tahrif, Takwil yang maknanya mahmud terpuji adalah apa? tafsir. Paham belum ini? Paham? Nah, yang terpuji apa namanya? Tafsir. Yang tertela? Tahrif. Tahrif. Ahsan. Paham maksudnya ya itu ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Kita lihat, wa hadha ta'wil indala 'alaihi dalil fa makbul. Pengubahan ini perhatikan, pengubahan ini kalau seandainya ditunjukkan oleh dalil maka diterima bal wajib bahkan wajib diterima. Kenapa? Wahina idenya kuno, yakunu bimakna tafsir, ya enggak? Maka pada waktu itu pula lah dinamakan dengan tafsir. Wa misaluhu nam subik dan contohnya sebagaimana yang telah lewat. Paham belum ya? Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Wa idza lam yadullu dalil fa ghairu maqbul. Namanya apa berarti? Tah tahrif. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan pengubahan makna tersebut, maka enggak diterima karena maknanya apa? Tah tahrif. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Misaluhu qaulu ta'ala contohnya adalah firman Allah taala, "Tsummastawa 'alal Ash. Kemudian Allah taala beristiwa di atas arsy. Itu yang dohirnya secara makna Sunnah adalah al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas arsy-Nya. Paham ya? Fassaraha ahlu ta'til, ahlu ta'til orang-orang yang nolak makna, nolak sifat atau nama, menafsirkan maknanya istaula alaih, menguasai di atas langit, di atas arsy berkuasa. Keliru enggak itu? Karena berkuasa itu melazimkan sebelumnya ada peperangan, menang akhirnya berkuasa. Allah Taala gitu enggak? Hah? Enggak, paham ya? Allah Taala enggak gitu. Allah Taala memang sejak awal menguasai, enggak ada peperangan terlebih dahulu. Paham ya? Nah, perhatikan baik-baik di situ. Wa hadza ghairu maqbul, ini enggak diterima. Karena dalil mereka barakallahu fikum itu dalil mereka adalah seorang Yahudi namanya Akhtal, penyair Yahudi. Tukang bikin pantun puisi nama orang orang Nasrani apa? Nasrani namanya Akhtal, Akhtal Nasrani. Jadi, na barakallahu fikum. Nam kubhan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa stadalla qala yaqulul akhtalu katanya. Paham ya? Celakalah, jeleklah bagi orang-orang yang melempar Al-Qur'an di balik punggungnya. Kalau tanya dalil mana? Akhtal berkata katanya. Itu sebagaimana sebutkan oleh Syekhul Islam dalam lamiyahnya itu. Kubhan liman nadzabal Qur'an qubhan liman nabadal qur'ana wara'ahu wa idastadalla yaqulu qala al-akhtalu dalilnya mana antum dengan istaula akhtal berkata katanya akhtal itu penyair Nasrani ya, kata mereka mengatakan qad istama bishr ala iraqin min ghairi damin wala sayfin atau min ghairi sayfin wala damin muhraqi katanya jadi qad istama bishr bishr telah menguasai istama maknanya istaula katanya tapi dalilnya apa nih orang Nasrani eh, Nah, penyair lagi. Paham ya? Nasrani yang kafir. Eh, layuk bal enggak diterima. Allah musta'an. Yang terakhir perhatikan Li'annahu laisa 'alaihi dalilun karena enggak ada dalilnya wa laisa huwa dhahirul lafzi dan bukan dhahir lafadznya. Fala yuqbal maka enggak diterima. Yang mengatakan istawa istaula enggak diterima. Misalun akhar contoh yang lain qaulu ta'ala bal yadahu masutatan bahkan kedua tangan Allah dibentangkan. Faqala ahlu ta'til, ahlu ta'til berkata ahlu ta'til itu seperti Jahmiyah, Mu'tazilah atau semisalnya al-yadu an-ni'mah. Tangan itu masuk nikmat. Bahkan kedua nikmat Allah Taala dibentangkan. Nikmat Allah Taala itu dua atau banyak? Banyak. Kalau mengatakan dua tak keliru. Paham ya? Nikmat Allah Taala itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah Taala enggak akan mampu menghitungnya. Kok bilang dua katanya? Benar kan ini? Yang benar? Nah, yang benar nikmat Allah itu banyak, enggak terhitung.